Yang ketiga, wajah. Ini luar biasa. Wajah. artinya apa? Nabi bersungguh-sungguh. Nabi tidak ingin kehilangan satu detik pun sia-sia. Semua hidup Nabi zikir. Semua hidup Nabi pahala. Semua hidup Nabi mujahadah. Itu pun masalah ketika sampai sepuluh terakhir Ramadan Nabi meningkatkan kesungguhannya melebihi Tuhan pada hari-hari yang lain makanya dikatakan wajanda makanya kalau kita baca kisah-kisah para ulama kita mungkin kaget Imam Syafi'i misalnya Imam Syafi'i kalau hari biasa Selalu hatam sehari kali sekali. Sebulan 30 kali hatam. Tapi dikatakan wa fi Ramadan yakhtimu Syafi'i 60 khutbah. Kalau masuk Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali hatam. Ini saya tidak tidak ragu kenapa? Karena saya langsung mengecek ke buku mana ke Imam Syafi'i dan saya membaca langsung pada riwayat kesaksian murid-murid Imam Syafi'i. Jadi saya baca benar dan semakin yakin saya ketika satu hari saya membaca para ulama hadis dalam kitab Tahdibul Kamal tentang ulama hadis. Di situ ada Imam Ad-Duhak. Saya tadinya kurang yakin dengan cerita ini, tapi ketika saya membaca kisah Imam Ad-Duhak, dia mengatakan bahwa kuntu sabiqus syafi'i. Aku mencoba ingin menandingi Syafi'i. Akhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khutbah. Aku ingin menghafal Al-Quran setiap Ramadan 60 kali khatam. Fastahal kata dia, kata beliau, aku bersungguh-sungguh membaca Quran. Fama khatamtu illa tis'a wa khamsina khutbah. Ternyata aku hanya sampai 59 kali khatam. Lalu dia mengatakan, mungkin aku kurang maksimal. Pada Ramadan berikutnya kata dia, "Fastahadtu ahsan." Aku mencoba berikutnya, Ramadan berikutnya. Fama khatamtu illa tis'au khamsina khatmah. Ternyata aku hanya sampai 59 kali khatam. Lalu dia mengatakan, mengatakan apa? La'alla dzalika khassasahu Allah Subhanahu wa syafi'i. Jangan-jangan itu khusus untuk Syafi'i dari Allah SWT. Aku hanya sampai 59 kali khatam. Berarti berarti ada peningkatan. Makanya di sini makna jadah di sini bukan bukan Nabi tidak bersungguh-sungguh sebelumnya. Nabi sudah bersungguh-sungguh sebelumnya, tapi untuk sepuluh terakhir Ramadan wajadah Nabi melebihi, meningkatkan kesungguhannya lagi. Sampai-sampai ketika saya membaca sebuah hadis tentang doa yang dibaca Nabi keluar dari kamar mandi. Kita hafal semua. Apa doanya? Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Mungkin kita begitu baca doa ini, kita nggak pernah bertanya. Mungkin kita hanya membaca artinya, Ghufranaka ampuni kami, segala puji bagimu ya Allah yang telah membersihkan aku dari penyakit dan kotoran. Mungkin kita baca seperti itu dan selesai. Tapi ketika hadis ini sampai pada tangan ulama hadis, mereka bertahun-tahun mencari jawaban mengapa Nabi minta ampun begitu keluar dari toilet. Ini pertanyaannya. Ternyata apa? Setelah sekian lama mereka melakukan penelitian terhadap hadis Nabi, sampai Imam Nawawi sendiri mengumpulkan semua hadis tentang zikir dalam satu buku namanya Al-Azkar. Yang buku ini sangat monumental. Hampir semua ulama hadis dan ulama pada sepanjang sejarah mereka bangga dengan buku itu. Sampai mereka mengatakan bahwa man indahul adkar ma indahul dunya wa ma fiha. Siapa yang punya kitab adkar, dia seperti punya dunia dan seisinya. Saya begitu mereka mengatakan. Nah ternyata dari situ ditemukan bahwa mereka mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku dzikrullah wa la lahwa illa wa fil hammam fa kariha dzikrullah fa yastaghfiru ba'da khudul hammam Nabi tidak pernah menilai zikir kepada Allah sekalipun satu detik kecuali ketika di toilet di kamar mandi Nabi merasa makruh lalu Nabi keluar ya Allah ufronak ampuni aku selama di toilet aku merasa makruh berarti Nah kita kayaknya kebalikannya. Bapak Ibu Allah. Nah ini bahwa itu keseharian Nabi. Kalau ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa di 10 terakhir Nabi tidak berarti itu lebih maksimal lagi. Subhanallah. Saya juga sempat kaget ketika membaca manakib Abu Hanifah al maksur antara diri ini ya, yang diceritakan oleh murid-muridnya apa kata mereka karena Imam ya Abu Hanifah yakhtimul Quran fi kulli layla fi raqatin wahidah Imam ya Abu Hanifah menghafal Al-Quran setiap malam dalam satu rakaat Wa yaf'alu dzalika arba'ina sana. Itu selama 40 tahun tidak pernah putus. Subhanallah. Perhatikan bagaimana jalan para ulama kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Nabi ketika digambarkan oleh Aisyah wajahnya. sampai satu hari ada orang dia pengen ngecek Tanya ke istri Abu Hanifah, yaitu Ummu Hanifah. Dia pura-pura dicek. Ya Ummu Hanifah, wahai Ummu Hanifah, mata yana memaki Abu Hanifah. Kapan Abu Hanifah tidur bersamamu di malam hari? Bilai. Ya, Faqalat Ummu Hanifah. Berkata Ummu Hanifah, "Ma ra'aituhu yanamu jambi ala firashi mundu an zawwajani." Belum pernah dia tidur bersamaku di malam hari sejak menikah dengan aku. Lalu ditanya, mana yang yang Karena Inaumani baina duhri wal asr. Dia tidur bersamaku antara duhur dan Di balik Abu Hanifah seorang yang sudah mencapai level pasif income. Jadi beliau sudah bisnisnya, sudah penghasilnya sudah sampai ke level itu. Jadi beliau malam yang ibadah, malam siang yang mengajar, dan kalau muridnya datang, beliau mengasih amplop ke muridnya. Dibalik. dalam beribadah sampai ke titik itu. Nah, di sini kita bisa menggambarkan. Nanti kita akan menemukan hadis bagaimana Nabi benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengisi malamnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.